firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah riba yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-275 dan sejumlah ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya alladzina ya'kuluna riba yang orang-orang yang memakan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas tidaklah mereka bangkit dari kuburnya kecuali sebagaimana seorang yang e, sempoyongan dikarenakan kesurupan atau kerasukan setan. Dzalika an Nahum hal itu dikarenakan mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba e, bahasanya jual beli itu semisal dengan riba. Wahalallahul halallahul padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan memberikan hukum halal untuk semua macam jual beli wa riba dan mengharamkan riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi maka siapa yang telah datang kepadanya peringatan, nasihat dan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala fantaha lalu dia meninggalkan ribanya falahu masalafa maka untuknya apa yang telah berlalu wa amruhu ilallah dan urusannya dan keadaannya kembali kepada Allah wa man ada faulaika ashabun nar namun siapa yang kembali maka mereka adalah penghuni neraka hum fiha khalidun mereka adalah orang-orang yang tinggal lama di dalam neraka yang yamhaqullahu riba wa yurbis sodaka. Allah menghapus riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai semua orang-orang yang ingkar lagi eh, penuh dengan dosa. Kemudian di ayat yang ke-278 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang betul-betul beriman. Fa ilam taf'alu maka jika kalian tidak melakukannya fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih maka e, ketahuilah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya wa in falakum ru'usu amwalikum namun jika kalian bertobat, maka untuk kalian pokok harta kalian latat dimuna walatut lamun kalian tidak zalim tidak pula dizalimi ya itu uh, eh, gambaran ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini dalam pertemuan kita kali ini dengan buku rujukan pokok uh, tafsir Qurtubi untuk eh, ayat-ayat di atas. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang kita baca di atas e, di antaranya menunjukkan betapa besarnya dosa riba. Dan di antara hal yang menunjukkan besarnya dosa riba adalah satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Bukair. Dia mengatakan ada seorang yang datang menemui Imam Malik ibn Anas, imam madhab yang terkenal, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan <clears throat> ya orang ini menemui Imam Malik dan mengatakan ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah itu Imam Malik. Dan perlu diketahui bahasanya banyak ulama yang kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ya, Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah, Imam Ahmad juga kunyahnya Abu Abdullah, Al-Imam Syafi'i juga Abu Abdullah ya, Imam Bukhari juga Abu Abdullah maka ya Abu Abdullah wahai Abu Abdullah yaitu Imam Malik ini ra'aitu rajulan sukran ya, aku ya, kemarin melihat ada orang yang mabuk berat maka karena demikian mabuk dan fly maka dia pun keluar kata-kata yang yang aneh-aneh dan demikianlah umumnya orang yang mabuk berat maka dia mengatakan orang yang mabuk ini kemudian e, gayanya dan perkataannya mengatakan ingin meraih rembulan ingin ya, memetik rembulan ingin mengambil rembulan maka melihat ada orang yang demikian mabuk ya, ini tentu karena Imam Malik ini eh, tinggalnya di Madinah dan beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk pergi ke Mekah dalam rangka haji atau Umroh. ya, maka Imam Malik itu digelar dengan sebutan Imam Darul Hijrah imamnya kota Madinah disebabkan karena beliau tidak pernah kemana-mana dikarenakan dan ini satu hal yang wajar di masa silam karena Madinah adalah pusat ilmu lain hanya dengan para ulama yang tinggal di tempat-tempat yang lain, mereka keliling dunia untuk mencari ilmu. Maka tentu kejadian dan peristiwa ini adalah kejadian di kota Nabi di Madinah. Ada orang mabuk sampai ingin e, mengambil rembulan. Maka melihat ada orang yang mabuk demikian parahnya semacam ini, maka orang tadi mengatakan imraati talikun in kana yatakhulu in kana yatakhulu jawfa ibni adam asyahu min al khamri dia mengatakan istriku tercerai jika ada sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek daripada khamar ini satu kalimat yang dalam pembahasan fikih disebut al-yamin bitolak. Ini disebut uh, eh, al-yamin bitolak ya kalau terjemah kasarnya adalah sumpah dengan cerai ya, bersumpah dengan cerai bersumpah dengan cerai itu ada, adalah kalimat istriku tercerai jika begini-begini dan tujuan dari kalimat ini adalah untuk menegaskan benarnya apa yang dikatakan dan dinyatakan oleh seseorang atau untuk memotivasi orang tertentu misal kita e, eh, ngejak orang makan namun dia tidak mau makan maka keluarlah kata-kata istriku tercerai jika engkau tidak mau menikmatinya E, untuk memotivasi orang untuk melakukan hal yang hal tertentu atau untuk melarang orang untuk melakukan hal tertentu lakukan e, istriku tercerai jika e, kamu jika engkau melakukan hal ini satu hal yang terlarang maka namanya al-yamin bitolak. E, sumpah dengan cerai. Yang ini menurut pendapat jumhur ulama sah sebagai cerai jika e, tidak terpenuhi. Maka ketika seorang itu e, memprovokasi orang untuk makan satu suguhannya, istriku tercerai jika engkau tidak memakannya. Tujuannya supaya dia mau makan. Nekat tetap e, orang tadi tidak mau makan maka jumhur fuqaha istrinya telah jatuh cerai talak satu. Meskipun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Dan nampaknya nanti sebagaimana di akhir kisah Imam Malik termasuk yang berpendapat jatuh cerai. Maka misalnya kalimat ini, istriku tercerai jika ada sesuatu yang masuk dalam mulut manusia lebih jelek daripada khamar. Loh kok ternyata realitanya ada yang lebih jelek daripada khamar? Maka istrinya tercerai jika itu cerai yang pertama maka berarti jatuh talak satu. Maka dia datang ke, ke tempat Imam Malik untuk uh, menanyakan dampak dari ucapannya tadi karena sangat jengkelnya dia dengan khamar. Ya, maka dia bertanya apakah istri saya tercerai ataukah tidak gara-gara ucapan yang saya ucapkan tadi. Maka Imam Malik mengatakan irji hatta andua fi mas'alatik. Sekarang hari ini pulang saja dulu. Besok lagi uh, datang kembali uh, eh, datang bisa datang lagi kembali ke sini. Saya akan pikirkan dan saya telah saya uh, kaji uh, ada tidak sesuatu yang lebih jelek daripada khamar menurut syariat. Fatahu minal khat maka esok paginya orang ini datang lagi. Esok harinya simpenannya datang kembali namun di hari yang kedua Imam Malik masih mengatakan perkataan yang sama. Hilji hatta andra Fimas alatik Tolong pulang dulu kembali lagi ke sini besok hari. Kemudian datang lagi orang tersebut untuk ketiga kalinya. Maka ini menunjukkan uh, kehati-hatian Imam Malik. Ditanya tidak langsung jawab. Tolong beri saya kesempatan untuk mikir, kesempatan untuk mentelaah, mengkaji. Eh, sampai beliau butuh waktu tiga hari baru keluar jawaban. Berarti dua hari beliau berpikir, baru di hari yang ketiga beliau bisa ngasih jawaban. Ini kehati-hatian seorang ulama dalam eh, dalam masalah agama karena lisannya dan mulutnya ulama ustadz kiai itu mengerikan mengerikan ini bisa istri tercerai jatuh talak gara-gara ucapan dia iya iya dan tidak itu tercerai istri gara-gara lisannya ini halal ini haram itu di lisannya haram halal mengerikan maka karena ini satu hal yang bukan masalah sepele, bukan masalah yang remeh, maka tentu satu sikap yang tepat yang dilakukan oleh Imam Malik eh, yang berhali-hali memikirkan eh, satu jawaban untuk satu pertanyaan. Maka jika jika jika demikian Imam Malik yang ilmunya luar biasa, yang karenanya belum jadi imam madhab yang terkenal yang dijadikan rujukan oleh banyak orang ya, maka tentu orang yang ilmunya tidak ada apa-apanya dengan Imam Malik lebih wajib untuk berhati-hati dalam memberikan fatwa dalam memberikan jawaban maka di hari yang ketiga datanglah orang tersebut dan mengatakan maka Imam Malik tidak memberikan memberikan jawaban kepadanya imro'atuka taliku istrimu tercerai maka telah jatuh talak satu untuk istrimu Kenapa ini tu kitab Allah wa sunnata nabihi selama dua hari saya telah bungkar-bungkar Al-Quran dan buku-buku hadis falam ara syai'an asyara min riba maka tidaklah aku lihat ada sesuatu yang lebih jelek menurut Al-Quran dan Sunnah melebihi daripada riba Lianna Allah adina fihi bilhar karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada pelakunya. Maka ternyata kata Imam Malik setelah ditelaah, setelah di, e, dipikirkan, didalami, beliau katakan ada yang lebih jelek daripada khamar yaitu memasukkan ke dalam mulut uang yang dapat makanan yang berasal dari riba. Itu lebih jelek, lebih jahat, lebih buruk daripada mendem daripada mendem. Itu lebih jelek kata Imam Malik. Meskipun di zaman ini malah dianggap lebih mulia. lebih mulia. dapat gaji karena riba itu lebih keren. Itu lebih keren. Adapun mendem itu masih uh, uh, masih dinilai jelek. Namun kalau ini terhormat, gaji besar boleh jadi karena hal tersebut untung besar karena hal tersebut. Padahal kata Imam Malik beliau mengatakan tidak ada yang lebih jelek menurut dalil Quran dan Sunnah daripada sesuatu yang masuk karena riba. Maka dia lebih jelek daripada khamar. Dia lebih jelek daripada babi lebih jelas daripada orang makan babi, ngonsumsi darah. yang sudah berbagai macam yang jelek-jelek yang masuk dalam mulut yang kita jumpai dalam Al-Quran dan hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam yang jelek-jelek itu kata Imam Malik yang paling jelek adalah suapan riba. Maka harusnya eh, orang lebih waspada daripada konsumsi babi. Daripada khamar, daripada narkoba. Karena yang paling jelek adalah riba. Maka satu hal yang aneh kalau orang e, ekstra waspada dan hati-hati dengan babi, namun ceroboh dengan masalah riba. Kalau orang demikian sungguh-sungguh uh, ya, mendakwahkan haramnya babi, maka harusnya lebih sungguh-sungguh lagi eh, masyarakat diedukasi, dijelaskan tentang jeleknya riba. Lebih sungguh-sungguh daripada menjelaskan jeleknya babi dan bahaya babi di lingkungan kita. Jika uh, kita, uh, masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya riba, bahaya narkoba, bahaya khamar, maka yang lebih jelek daripada itu adalah riba. Karena satu-satunya kejelekan yang Allah katakan fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Eh, maka umumkanlah jika kalian masih ngotot dengan riba, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada dosa yang semacam itu eh, yang terkumpul memerangi Allah dan Rasulnya kecuali untuk riba. Ada dosa yang lain, namun cuma Allah saja tanpa Rasulnya. Sebagaimana salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, man ada li fakat adan tuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasih Allah, manusia yang Allah cintai, man ada li waliyan fakat adan tuhu bil harbi maka aku umumkan peperangan untuknya. Aku umumkan peperangan kepada Itu cuma Allah saja. Cuma Allah saja kalau yang di hadis Arba'in Nawawiyah. Tapi kalau kumpul Allah dan Rasulnya itu tidak ada duanya. Tidak ada yang kedua. Cuma eh, dosa riba saja yang ditegaskan fakta nubi harbin minallahi wa Rasul. Umumkanlah adanya peperangan dan permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Ya maka kita lihat di sini pendapat Imam Malik rahimahullah taala tentang masalah al yamin bitolak. Ya, sumpah dengan cerai ya, untuk menegaskan ya, benarnya sesuatu dan tidak benarnya sesuatu ya, atau untuk menegaskan untuk untuk memotivasi orang untuk melakukan sesuatu atau melarang orang untuk melakukan sesuatu maka beliau termasuk ulama termasuk jumhur fukoha yang mengatakan bisa jatuh cerai sah sebagai talak e, dalam kasus semacam ini. E, dan berkaitan dengan karena Allah Subhanahu wa taala memukan perang peperangan dan Allah dan Rasulnya untuk pelaku riba, maka tentu ayat ini dalil menunjukkan e, bahasanya aklar riba wal amal bihi minal kabair. Nah, ini menunjukkan bahasanya memakan riba dan yang dimaksud dengan memakan riba adalah menerima. Baik itu nanti kemudian jadi pakaian, baik itu untuk jadi jadi pakaian, boleh jadi jadi rumah, boleh jadi jadi motor, boleh jadi ya, jadi makanan. Namun yang dimaksud memakan riba adalah menerima riba. Sebagian sebagian orang melakukan riba tahu kalau riba itu berbahaya. Sebagian rentenir dan ini saya tahu eh, ada kisah nyata yang saya ketahui sendiri. Ada orang yang jadi dia jadi pelaku rentenir dan dia tahu kalau itu dosa. Sehingga hasil rentenir itu tidak dia pakai untuk beli beras, dia pakai untuk beli ini, namun untuk kepentingan beli motor, beli ini, non tidak untuk beli beras, beli sayur, tidak jika kasihkan untuk uang belanja untuk istrinya. Tidak, dia tidak kasihkan. Dia tidak kasihkan. Namun dia pakai untuk beli motor, kendaraan, untuk kemudian ya, rumah, tapi untuk beras, untuk sayur, tidak. Uang belanja untuk istri pokoknya tidak. Maka wallahu a'lam sikap semacam itu boleh jadi karena karena dianggap yang bermasalah itu adalah makan riba saja. Karena dianggap yang bermasalah itu hanya makan riba. Maka siratan yang ini pilih-pilih duit ribanya itu nah, ini nggak boleh untuk itu, namun boleh untuk ini dan itu. Maka satu hal yang patut untuk didudukkan bahasanya yang dimaksudkan dengan makan riba adalah menerima riba. Meskipun nanti setelah diterima boleh jadi jadi beras kemudian dimakan, ya, jadi bakso kemudian dimakan, atau jadi pakaian kemudian dipakai, jadi motor kemudian dikendarai, atau jadi rumah, maka ini semua termasuk aklu riba, termasuk makan riba. Tidak hanya terbatas pada makanan saja. Maka di sini dikatakan oleh Qurtubi, maka ayat di dijalin bahasanya makan riba wal amal bihi dan pekerjaan yang mendukung e, transaksi riba adalah minal kabair adalah dosa besar wala khilafa fi dzalika dan tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Artinya ulama sepakat berdasarkan dalil-dalil yang ada mereka bersepakat dan punya konsensus bahasanya menerima riba Menerima uang riba adalah satu hal yang nilainya dosa besar. Eh, eh, dia bukan penerima riba dalam artian bahasa kasarnya bukan rentenir, cuma pegawainya rentenir. Ya, punya pegawainya sih rentenir dengan eh, boleh jadi bagian tukang tagih atau bagian administrasi siapa yang utang dan seterusnya maka ini adalah al-amal bihi. Ya, maka kerja untuk kepentingan transaksi riba. Ini adalah minal kabair, dosa besar dengan sepakat ulama tanpa ada perselisihan ulama di dalamnya. Dan berkaitan dengan masalah ini terdapat sejumlah hadis eh, yang sebagian boleh jadi sering kita dengar. Di antaranya adalah hadis dari Nabi saw. Nabi bersabda, ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba." Akan manusia akan menjumpai satu masa di mana di masa tersebut tidak ada orang kecuali makan riba. Wa malam ya'kul riba asobahu hubaruhu. Dan siapa yang tidak makan riba, maka dia terkena debu riba. Kalau dia tidak makan riba, maka dia terkena dan buribanya. Hadis ini diatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. E, eh, namun para ulama berselisih pendapat apakah Al Hasan itu mendengar hadis dari Abu Hurairah. Jika benar, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Namun hadis ini dilihat dhaif oleh Al Albani. Maka meskipun riwayatnya daif, namun secara e, pesan yang terkandung bahasanya riba itu tersebar di mana-mana. Ya, tidak ada yang bisa selamat kecuali segelintir orang yang itu hati-hati, yang itu orang yang belajar dan mengerti tentu satu makna yang benar. Ya, satu sebuah realita yang bisa kita saksikan di sekeliling kita. Ya, meskipun adanya orang yang terbebas dari riba tentu adalah satu hal yang ada. Namun untuk bebas darinya orang butuh kehati-hatian, butuh wara dan tentu butuh ilmu dan butuh belajar. Kemudian hadis yang lain yang diatkan oleh Darqutni dari Abdullah Handalah, Abdullah bin Handalah ya, dan Handalah ini sahabat Nabi yang eh, bergelar yang digelar dengan gelaran Rasulul Malaikah dimandikan oleh malaikat. Ada satu sahabat namanya Abdullah, gelar dia adalah Rasilul Malaikah. Ya. Seorang yang dimandikan oleh malaikat itu jenazahnya. Ya, ceritanya adalah karena ya, ketika Nabi saw mengumumkan para sahabat untuk berangkat perang, maka di sana ada semacam trompet atau sejenis itu yang dibunyikan dalam artian orang itu e, kumpul dan ini adalah pertanda untuk berangkat perang. Nah, pada saat dia mendengar hal tersebut, mendengar panggilan perang itu dia dalam keadaan kumpul dengan istrinya. Maka begitu dia mendengar suara panggilan untuk kumpul dalam rangka untuk berjihad, bicara Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung menghentikan hubungannya dengan istrinya dan langsung berangkat tanpa sempat mandi junub terlebih dahulu. Akhirnya kemudian dia berangkat jihad, singkat cerita dia gugur sebagai syahid. Dan, eh, dan di saat kemudian dicari jenazahnya tidak ada. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan jenazahnya dibawa malaikat dibandingkan oleh malaikat. Maka hak sahabat ini kemudian disebut dengan Rasulul Malaikah yang jenazahnya dimandikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari anaknya Abdullah bin Hamdalah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la hamu riban asyaddu indallahi ta'ala min sittin wa thalathina zanyatan fil khati'ah. Sebenarnya satu dirham uang riba yang diterima oleh seseorang itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya dibandingkan dengan zina sebanyak 36 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu dinar, satu dirham, dan dirham itu ukuran uang yang artinya tidak banyak, ya, tidak ya, besar, bukan uang yang nilainya besar, Meskipun itu cuma uang yang nilainya kecil, nilainya kecil dan itu adalah uang namun untuk uang riba yang diterima oleh seseorang dan kadang tahu kalau dia kalau dia tahu kalau itu adalah riba maka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dosanya daripada dosa 36 kali berzina. Artinya jika ditimbang ini dosa zina 36 kali dan ini dosa menerima memegang uang riba menerima uang riba yang boleh jadi tadi nanti kemudian untuk makan atau untuk beli pakaian atau untuk yang lain jika ditimbang dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala masih lebih berat eh, dosa menerima uang riba. di ini dia oleh Daruqutni dan e, dan Imam Ahmad. Meskipun ulama berselisih pendapat tentang statusnya, e, ada sebagian ulama yang menilainya hadis yang taif, e, eh, namun hadis ini dinilai sahih oleh Al Albani. Kemudian hadis yang lain tentang e, masalah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Riba tis'atun wa tis'una baban." Kalau di sini dikatakan riba itu 79 99 pintu. Riba itu memiliki 99 pintu. Adnaha kait yang rajuli bi ummihi. Pintu riba yang paling ringan dosanya itu dosanya semisal dengan eh, dosa seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu pintu riba yang paling rendah. Menerima duit riba yang paling rendah dosanya Nabi sampaikan dalam hadis ini semisal sama selevel dengan seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kemudian hadis yang lain, dalil yang lain dalam masalahnya adalah perkataan seorang sahabat Nabi yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahiduhu mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang yang memakan riba orang makan riba itu contoh ekstrimnya adalah rentenir orang yang menerimanya meskipun tadi rentenirnya tadi tidak memakainya untuk makan atau yang atau bukan untuk makan wa mukilahu dan nasabah riba maka yang eh, yang mendapatkan dosa besar itu bukan hanya rentenirnya namun demikian juga mukilahu Orang yang memberikan makanan kepada rentenir, memberikan menyerahkan uang riba kepada al-murabi eh, rentenir. Maka yang mau berhutang, mau berhutang dengan cara riba. Ya, kalau rentenir ini sama dengan bank, maka nasabah yang kredit, nasabah yang ya, pinjam duit, ke bank itu statusnya mukila riba. Nasabah riba, orang yang mau sukarela berhutang dengan sistem riba. Demikian juga juru tulis transaksi riba dan saksi transaksi riba, maka dia malunon terlaknat dengan lisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, riwayat ini dia Ahmad dan Al Hakim Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti muslimin. Sahih menurut kriteria Imam Muslim. Maka catatan penting berkaitan dengan masalah ini maka yang dosa dalam riba, yang mendapatkan laknat dalam riba itu bukan hanya rentenir, bukan hanya pemilik bank. Namun orang yang suka rela berhutang dengan sistem riba dengan cara riba orang yang mau jadi nasabah bank ya, karena kredit karena pinjam duit di bank itu juga terlaknat sebagaimana ya, ya sebagaimana terlaknatnya si rentenir dan si pemilik bank oleh karena itu maka bisa kita katakan nasabah riba itu khusyuk dunia wal akhirah itu ruginya, ruginya itu depan belakang dunia akhirat dia rugi secara materi bayar bunga dia bayar bunga dia dipas dengan bayar bunga mewajibkan eh, dia harus uh, bayar uh, bunga bayar riba di sisi yang lain, di akhirat dia dapat dosa. Maka dosanya itu bukan hanya dosa di akhir, kerugiannya bukannya kerugian akhir, kerugian dunia. Bukan hanya kerugian dunia, juga kerugian akhir. Kalau dari pada dari sudut pandang ini boleh jadi ya, lebih enak rentenirnya ya, lebih enak rentenirnya. Entrepreneurnya ini kan ya, dunianya tidak rugi, tidak ya. rugi dalam tanda kutip. Duitnya tambah, meskipun ya, usaha akhiratnya, namun dunianya kan untung, dunianya untung. Yang celaka betul-betul celaka nasabah riba. Dosanya sama-sama dilaknat. Ini rentenirnya dilaknat, nasabahnya dilaknat. Ini sama-sama dapat laknat. Sama-sama dapat laknat. Yang ini dapat duit, yang itu kehilangan duit. Ya. Eh, yang ini dapat duit, yang ini kehilangan duit. Dapat laknatnya sama. Demikian juga dalam uh, kemudian di hadis yang lain dari diatkan oleh Al Bukhari dari Abu Juhaifah dia mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisa menidam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah, ya, jual beli donor, ya, eh, membisniskan donor darah. Ya, mau donor namun harus minta bayaran sekian sekian ratus ribu untuk sekali donor misalnya. Wah samanil kalbi dan hasil penjualan anjing wakas bil bari dan uang yang didapatkan oleh pelacur wala'anal wasimah wal mustaushimah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat tukang tato dan orang yang ditato. Maka tato adalah satu hal yang jelek yang namun di zaman ini sebagian orang eh, berupaya untuk ya, menghilangkan citra jeleknya, image jeleknya. Maka di banyak koran, banyak media disebutkan seni tata. Seni dikasih kata-kata seni supaya uh, hilang kesan dan image buruknya. Padahal satu perbuatan ya dilaknat oleh oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan, meskipun kalau dalam hadis itu disebut teks hadisnya teks hadisnya adalah perempuan. La'an al mata Rasulullah melaknat perempuan yang mentato dan perempuan yang ditato. Ya, karena tato di masa jahiliyah ya, itu dilakukan untuk keindahan, untuk seni, bukan untuk sangar-sangar. Kalau dulu, dulu di tempat kita tato itu untuk menunjukkan sangat eh, aktivis kriminal. Nah, kemudian beberapa tahun ini tato mau dikembalikan seperti di masa jahiliyah. Eh, beberapa tahun terakhir ini tato mau dikembalikan ke fungsi aslinya di masa jahiliyah. Itu seni dan keindahan. Oleh karena itu pelakunya perempuan. Di masa jahiliyah laki-laki tidak bertato. Laki-laki itu tidak bertato. Tato itu ada di punggung, ada di badan perempuan. Karena mereka memperindah, mempercantik diri dengan ya, boleh jadi di, uh, di pahanya ada tato atau di betisnya ada tato atau di perutnya ada tato untuk mempercantik diri. Maka keadaan di tempat kita masalah tato itu kita mundur ke belakang. Kembali ke masa jeli jahiliyah. Ya, penggemarnya perempuan dan fungsinya fungsi kecantikan dan keindahan. Sama persis dengan masa jahiliyah, tidak ada bedanya. Kemudian wa akila riba wa mukilahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan nasabah riba wa al musawwir dan melaknat orang yang membuat gambar atau patung. Dalam saya Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, istanibu as al-mubiqat, jadilah tujuh eh, dosa yang menghancurkan, yang membinasakan. Salah satunya adalah wa'aklu riba, memakan riba. Dan sekali lagi yang dimaksud memakan riba itu bukan harus benar betul-betul makan namun menerima uang riba lalu dimanfaatkan untuk kepentingannya boleh jadi pakaian, boleh jadi rumah, boleh jadi kendaraan atau lainnya. Demikian juga di, di, dilihatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, rentenir, ya, pemilik bank, wa mukilahu nasabah yang kredit uang di bank, nasabah rentenir, nasabah bank pelecet, wa katibahu. Kalau ini pegawainya, kalau ya, kalau akilah riba pemilik bank. Akilah riba itu pemilik bank. Dia dapat keuntungan dari bisnis haram yang dia kerjakan. Kalau pegawainya masuk di sini, ya, masuknya bukan di akilah riba. Masuknya bukan di akilah riba, namun masuknya di kati bahwa syahidahu juru tulis transaksi riba dan saksi transaksi riba. Maka juru tulis dan saksi ini yang tadi disampaikan oleh e, eh, Kurtubi sebagai orang yang bekerja dalam transaksi riba yang ini merupakan dosa besar dengan sepakat ulama karena tidak ada perselisihan ulama di dalamnya. Maka pekerja di bank makanya masuk dalam bahu dan syahidahu juru tulis transaksi riba dan saksi transaksi riba. Ya itu jika pegawai bank yang urusannya urusan kredit. Gimana saat kalau yang tidak urusannya bukan urusan kredit? Eh, bukan tidak uh, boleh jadi satpam atau office boy atau tukang bersih-bersih dan uh, dan sebagainya. Kalau yang itu berbau uh, berkaitan erat dengan dengan transaksi dengan akad riba maka masuk dalam hadis ini dosa besar yang tidak ada perselisihan ulama di dalamnya yang tentu gaji yang didapatkan karena ini dari pekerjaan yang haram bahkan pekerjaan dosa besar maka gajinya adalah gaji yang haram. Gimana kalau pekerjaannya itu tidak berkaitan dengan tidak bersentuhan langsung, tidak langsung, tidak cuma ya, pendukung sekunder saja bersih bersih, ya, parkir, ya, security keamanan, maka kalau untuk pekerjaan jenis ini bisa kita katakan ulama muasirin berselisih pendapat. Ulama muasirin eh, berselisih pendapat apakah itu sama dengan yang persentuhan langsung dengan transaksi riba ataukah tidak. Ada yang eh, pendapat yang pertama mengatakan tidak pas kalau itu dimasukkan dalam kati bahu dan syahidah. Ini hanya pas untuk yang memang bersentuhan langsung dengan transaksi riba kalau kalau cuma tukang bersih-bersih cleaning service-nya atau kemudian securitynya yang dia tidak melayani dan tidak membantu jalannya e, transaksi riba. Namun kalau security bank di tempat kita beda. Security bank itu nanyakan pada nasabah bapak ada perlu apa? Oh, saya mau kredit, oh mau bapak di yang sini ya. <laughs> Bantu jadinya. Kalau security yang diperselisihkan, ya, yang cuma di depan saja. Ya, mak, di depan saja. Kalau yang bertugas kemudian buka pintu sambil mempersilahkan bahwa ada maaf bahwa ada perlu apa? Saya mau pinjam duit mas. Mas oh, coba iya, yang yang sini pak. Ya, bapak silakan ke situ pak. Nah, ini tidak masuk dalam yang diperselisihkan. Ya. E, tidak termasuk dalam hal yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan sama sekali dia tidak bersentuhan dengan kegiatan Eh, pinjam pinjam uh, pinjam meminjam uang yang statusnya riba. Di, di antara ulama muasir yang menilai kalau itu tidak pas, uh, kita jumpai uh, Sayyid Muthamin rahimahullah taala di salah satu dari dua fatwa beliau, salah satu dari dua pendapat beliau. Ketika ditanya tentang uh, di al-bab al-maftuh, ketika ditanya tentang uh, security di bank. Maka beliau uh, di salah satu dari dua pendapat yang membolehkan. Saya katakan salah satu dari dua pendapatnya karena ada pendapat yang lain. Kemudian demikian juga saya saat kafri uh, eh, beliau termasuk menilai bahasanya tidak termasuk dalam uh, tidak termasuk dalam bab ini bab juru tulis riba dan saksi riba. Ada pendapat, namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan itu adalah satu hal yang haram. Ini adalah diantaranya di uh, pendapat dan fatwa saya Ibnu Bas rahimahullah taala. Demikian juga tadi uh, pendapat saya Ibnu Saimin di pendapat yang kedua. Eh, karena beliau punya dua pendapat dalam masalah ini. jadi pendapatnya yang kedua Syekh Ibnu rahimullah rahimahullah taala mengatakan jika ini tidak termasuk Jika ini anggap saja ini tidak termasuk dalam hadis juru tulis riba dan saksi riba maka orang yang kerja security atau cleaning service di bank beliau katakan termasuk dalam ridho terhadap kemungkaran sehingga tetap sehingga tetap kesimpulannya hukumnya haram alasannya adalah karena ridho dengan kemungkaran. Kan beliau katakan nggak bisa dibayangkan orang itu benci dengan satu kemungkaran. Dalam hal ini juga, namun dia tidak enjoy enjoy saja, ya, enjoy enjoy saja menikmati gaji dari uh, sesuatu yang dia yakini sebagai dosa yang dia lihat setiap saat dan setiap harinya. Maka seandainya ini tidak termasuk di bab juru tulis riba dan saksi riba, maka ini termasuk dalam ridho dengan riba. Ridho dalam kemungkaran. Sehingga ya, menyebabkan tidak boleh juga. Maka ringkasnya ya, meskipun uh, diperselisihkan ulama jelas satu hal yang tentu kita sepakati, ya, apalagi dalam hal yang riskan semacam ini, maka meninggalkannya adalah satu hal yang sangat-sangat lebih tepat dan lebih baik. Ya, berkaitan uh, kemudian kita kembali ke ayat di awal ayat alladzina ya'kuluna riba Maksudnya orang-orang yang makan riba Mereka tidaklah bangkit dari kuburnya Kecuali sempoyongan Maka perlu diketahui bahasanya ya, Riba dalam bahasa Arab artinya tambahan Sedangkan Sedangkan riba dalam syariat itu punya makna sempit dan makna luas. Ya, sedangkan riba dalam syariat punya dua makna, makna sempit dan makna luas. Makna luas dari riba syarat syariat adalah kasbil haram. Cara mendapatkan harta yang haram. Semua pendapatan yang haram disebut riba dan makna yang luas. Boleh jadi itu bentuknya menipu. Ya ini tentu tidak ada sangkut pautnya dengan riba dalam makna yang khusus. Ya, nipu orang, ya, atau rampok, atau mencuri. ini adalah kasbul haram. Cara untuk mendapatkan penghasilan, cara untuk mendapatkan uang ya hukumnya haram. Ini makna luas dari ya, dari riba. Contoh ayat yang maknanya demikian tidak ada di surat An-Nisa ayat yang ke-161. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi Allah katakan wa akhdihim riba wa qatluhu anhu dan mereka orang-orang Yahudi ya, mereka punya sifat khas, perbuatan khas mengambil riba Waktu anhu Padahal mereka telah dilarang untuk mengambil dan menerima uang riba. Nah, kata Al-Qurtubi di tafsirnya, "Walam yurid bihi riba asy-syar'i alladhi hakama bi tahrimihi alaina." Yang dimaksud dengan riba dalam surat An-Nisa ayat yang ke-161 bukanlah riba uh, yang haram, riba yang riba syar'i, riba yang disebut riba menurut syariat yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan haramnya hal tersebut untuk kita. Wa inna ma arada al malal harama. Namun yang dimaksudkan dalam kata-kata riba dalam An-Nisa 161 itu adalah harta yang haram. Dan ya contoh ayat yang lain yang kedua ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-42. Di sana ada kata-kata riba uh, atau di sana ada kata-kata sohat eh, atau ya, maka Al-Maidah 42 eh, Al-Maidah 42 adalah penjelas untuk anisa 161. Kalau di anisa 161 disebut bahasanya mereka orang-orang Yahudi gemar dengan riba. Sedangkan di Al-Maidah 42 ditegaskan bahasanya yang dimaksudkan adalah semua harta yang haram. Sama'una lil kadhibi lil lis Maka mereka orang-orang Yahudi punya sifat khas. Mereka gemar mendengarkan berita-berita bohong. Gemar Eh, mendengarkan berita-berita bohong akan lu dan suhat dan sangat hobi memakan suhat dan suhat artinya harta haram boleh jadi suap atau yang lainnya maka Al-Maidah 42 adalah penjelas untuk Anisa 161 yang ketika kita gabungkan Anisa 161 dengan Al-Maidah 42 maka kita bisa simpulkan bahasanya yang dimaksud riba di Anisa 161 adalah ya, yang dimaksudkan adalah semua harta yang haram. Dan di antara bentuk harta haram yang disukai oleh orang-orang Yahudi di masa turunnya Al-Quran, ya, mereka punya prinsip hartanya orang Arab di luar Yahudi itu halal untuk mereka meskipun dari cara mencuri menipu itu asal tidak dengan sesama Yahudi tidak apa-apa nyuri kemudian menipu itu haram kalau sesama Yahudi namun kalau itu orang Arab non Yahudi boleh-boleh saja sebagaimana Allah ceritakan di surat Ali Imran 75 mereka orang-orang Yahudi mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan kami berkaitan dengan sikap kami kepada orang-orang Arab. Maka mereka mencuri atau kemudian mereka nipu orang Arab, orang di luar Yahudi, maka itu tidak masalah. Yang penting tidak sesama uh, Yahudi. Oleh nah, karena itu maka jika ada umat Islam yang tidak boleh nipu, tidak boleh mencuri kalau itu sesama pengajiannya, namun kalau uh, tidak uh, beda pengajian, beda ormas maka eh, tidak apa-apa ditipu, tidak apa-apa dicuri asal tidak ketahuan. Nah, ini mirip-mirip uh, dengan dengan uh, dengan prinsipnya orang Yahudi. Kalau dengan sesama kawan mereka maka itu haram. Namun kalau di luar tidak apa-apa. Demikian juga tadi di Al-Maidah ayat yang ke-42 di antara sifat khas orang Yahudi yang Allah ceritakan untuk supaya kita waspadai dan supaya kita tidak ikut-ikutan. Di antara sifat khas mereka adalah sama'una lil kadib. Hobi mendengar dan membaca berita bohong. Berita bohong itu gemar didengarkan, dibaca, di-share itu berita-berita bohong yang bikin uh, sekedar rame atau semacam itu yang kebenarannya itu tidak jelas hobi untuk membacanya, mengkonsumsinya, menikmatinya. Oke, itu sifat eh, Allah katakan ada sifat khas eh, orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah riba dalam makna sempit. Riba dalam makna sempit. Maka sebagaimana kita ketahui nanti ada riba dalam dunia perdagangan dan ada riba dalam utang piutang riba e, perdagangan e, sebagaimana e, kita ketahui nanti ada benda-benda ribawi Ya riba dalam makna yang sempit, riba dalam pengertian yang sempit. Kalau riba dalam makna yang luas, semua sumber pendapatan ya haram. Sedangkan riba dalam makna yang sempit, itulah yang dibahas oleh para ulama di kitab, kitab fikih riba riba boleh jadi ada dalam perdagangan dalam barter tukar menukar benda-benda ribawi yang tidak memenuhi aturan main dalam syariat atau e, riba dalam bentuk e, eh, dalam di bab utang piutang. Dan riba yang paling banyak di sini dikatakan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya wa ghalibu makanat al-Arab taf'aluhu. Dan riba yang paling dominan adalah riba yang dulu dilakukan oleh orang-orang Arab. Yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika turunnya Al-Qur'an yang mereka orang-orang Arab, orang Arab di masa jahiliyah, ya, mereka ketika mereka ngutangi, maka ngutangi ini jika dilunasi pada jatuh tempo, temponya maka tidak ada tambahannya. Itu ribanya orang jahiliyah. Orang utang satu juta, jatuh tempo satu bulan lagi. Jika itu dilunasi pas saat jatuh tempo tidak ada tambahan. Satu juta adalah satu juta tidak ada tambah ada colong administrasi dan yang lainnya satu juta yang murni satu juta namun baru ketika dijatuh tempo yang awal dijatuh tempo yang sebenarnya ternyata tidak bisa membayar baru ketika itu maka rentenir jahiliyah ini akan mengatakan kepada nasabahnya eh, apa tadi amturbi engkau ini sudah jatuh tempo hari jatuh tempo pindah ke cuma dua lunasi saat ini hari ini lunasi atau kota tambahi nanti saya undurkan jatuh tempo nanti ada jatuh tempo kedua namun harus ada tambahan karenanya Fakan al gharim yazidu fi adadil mal maka akhirnya nasabah karena tidak ada uang maka tidak ada pilihan kecuali minta mundur Dan nah, dengan konsekuensi ya, ada tambahan biaya yang semula cukup mulangkan satu juta jadinya satu setengah juta misalnya. Wa yasbir at alaih dan penagih itu akan eh, dia maupun sabar nunggu jatuh tempo yang kedua dia bersabar, dan memaksa, harus lunas hari ini di jatuh tempo yang pertama ini dia memundurkan sebulan lagi namun harus ada tambahan wa hadza kulluhu muharramun bittifaqil ummah kata Al-Qurtubi di tafsirnya dan semacam ini dan riba jenis ini riba jahiliyah semacam ini adalah haram dengan sepakat seluruh ulama Bahkan beliau katakan sepakat seluruh umat Islam baik yang ulama dan yang bukan ulama mau menegaskan betapa kehawamannya itu betul-betul jelas. kehawamannya itu betul-betul jelas karena itu akibat yang dalam dalam Al-Qur'an yang orang awam pun bisa baca dalam Al-Qur'an. Maka ini haramnya bukan hanya dengan sepakat ulama bahkan dikatakan dengan sepakat seluruh umat Islam baik yang ulama ataupun yang awamnya meskipun sebenarnya khilafnya orang awam tidak teranggap meskipun khilafnya orang awam tidak teranggap orang awam orang awamnya yang nggak haram lah nah, itu ya tetap tidak teranggap namun ini adalah kalimat yang uh, namun kalimat ini menunjukkan bahasanya keharumannya adalah satu hal yang gamblang. Satu hal yang gamblang tidak hanya diketahui oleh para ulama, namun keharumannya sangat jelas, gamblang, sejelas adanya matahari, sejelas siangnya matahari. Sehingga disebutkan haram dengan sepakat seluruh umat Islam. Yang namanya seluruh umat Islam berarti ulamanya dan bukan ulamanya. Dan tadi sebagaimana telah kita sampaikan, bahasanya yang dimaksud dengan memakan riba itu adalah menerima uang riba. Sebagaimana ditegaskan oleh Qurtubi di sini, alladzina yakuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Maknanya kata beliau tafsirnya Ya ya yakhuduna. Yang dimaksud dengan memakan itu adalah menerima. Kenapa? Kalau itu maknanya adalah menerima uang riba yang dimaksudkan demikian, namun kenapa pilihan bahasa diksi yang dipakai adalah memakan? Maka beliau katakan "Fa'abba 'anil asli bil akli di anak akhda inna mayuratu lil akli. Maka eh, yang dimaksudkan adalah menerima uang riba. Namun disebut dengan makan karena yang paling banyak maksud dari menerima uang riba yang maksud banyak nanti penyaluran yang paling banyak umumnya orang kalau menerima duit umumnya orang kalau menerima duit maka penerimaan uang Umumnya eh, penyalurannya yang paling pokok adalah untuk konsumsi. Dan karena itu maka di sebelah kata-kata digunakan kata-kata makan karena hal ini Maka eh, Allah katakan berkaitan dengan orang yang menerima riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Mereka tidaklah berdiri, yaitu mereka tidaklah bangkit dari kuburnya kecuali dalam keadaan sempoyongan. Sebagaimana berdirinya orang-orang yang ya, kesurupan setan yang jalan sempoyongan karena kesurupan setan. Jadi maksud dengan berdiri di sini adalah berdiri dari kubur. Wal makna min kuburihim. Jadi maksud berdiri di sini adalah berdiri bangkit dari kubur. Demikian penjelasan Ibn Abbas, Mujahid dan lainnya. Maka bagaimana keadaan mereka ketika mereka bangkit dari kubur? Maka ada ulama yang menjelaskan Yuj'al tahu syaitan yukhanniquhu. Ketika dia bangkit dari kubur, maka ada setan yang Allah tugasi untuk nyekik lehernya. Pokoknya kulluhum dan semua ahli tafsir mengatakan yub'asukal majnun li ukubatan lahu. Maka dia akan dibangkitkan dari kubur seperti orang gila sebagai bentuk hukuman untuknya dan supaya semua penghuni mahsyar tidak suka dan jengkel dengannya. Oleh karena itu maka ada uh, maka ib, uh, eh, maka Ibn Atiyah mengatakan maka menyerupakan orang yang menyerupakan orang yang demikian terhapus dan demikian semangat untuk melaksanakan bisnis riba sebagaimana orang yang gila. Karena dalam bahasa kita orang yang rakus dengan sesuatu maka orang yang demikian semangat misalnya orang yang uh, yang jalan itu uh, jalan itu demikian kencang maka dalam bahasa Arab demikian juga dalam bahasa kita disebut wedan eh, kenceng banget maka orang bilang idan. maka karena ada orang yang ketakutan dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan demikian wali dengan demikian kencang maka kata orang Arab menyebutnya pejunah Idan orang ini maka bisa jadi maka boleh dimaknai kata Ibnu ya berkaitan dengan ayat ini tidaklah berdiri eh, mereka para pelaku riba, para rentenir dan sejenisnya kecuali sebagaimana berdirinya orang ya eh, kerasukan setan minal mas karena gila. Maka gila di sini bisa maknanya boleh dimaknai maksudnya adalah menggambarkan demikian rakusnya untuk melaksanakan bisnis riba. Karena demikian rakus dan semangat dengan bisnis riba, maka sampai-sampai diungkapkan dengan ungkapan eh, gila. Gila di sini adalah karena ya, demikian luar biasa rakusnya dalam menjalankan transaksi dan bisnis riba, tidak tenang, tidak memandang orang itu ya, memang betul-betul susah, jatuh payah dan sebagainya maka ini riba bunga harus dibayar ya motor harus dibayar tidak punya kemanusiaan tidak punya kemanusiaan ketika para ya, pelaku riba maka orang akan komentar ketika melihat orang ya demikian tidak perhatian tidak menimbang susahnya orang Hidup eh, orang susahnya tetap dipaksa harus bayar Maka tadi tafsiran dan penjelasan Ibnu Abbas, maka mereka ini bangkit dari kubur dalam keadaan ya, mereka sempoyongan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sempoyong jalan sempoyongan ini sebagai tanda pemakan riba nanti di mahsyar. Hal ini disebabkan karena mereka mengembangkan perutnya dengan uang riba dan harta riba sehingga jadilah perutnya itu perut yang berat karena riba maka demikian juga maka mereka ketika bangkit dari kubur mereka bangkit dan setiap kali mereka mau bunuh diri mereka jatuh Wayukan dan ada ulama yang menjelaskan bahwa mereka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan perut mereka menggelembung Tak banyak sebagaimana wanita hamil jika setiap kali mau berdiri mereka jatuh akhirnya orang-orang yang lewat untuk kumpul di padang masa untuk nginjak-nginjak mereka karena mereka tidak bisa e, tegak berdiri setiap kali mau berdiri jatuh setiap kali mau berdiri jatuh karena besarnya perutnya sehingga kakinya tidak bisa kokoh untuk menjaga keseimbangan setiap kali berdiri jatuh, setiap kali berdiri jatuh pada orang pada lewat, maka dia pun diinjak-injak oleh orang-orang yang ya, lewat untuk kumpul di masa. Dan ini adalah ciri mereka, simbol mereka yang dengannya mereka itu dikenal. Namun ini bukan berarti ya, adat yang dan setelah eh, setelah itu dan selesai. Dan ini baru adab awal. Adab awal takut dari kubur, perutnya melembung, ya, mau berdiri tidak bisa, mesti terjungkal, lalu dijadikan diinjak-injak orang dan masih nanti akan ada adab tambahan adab selanjutnya. Sumpah bumi umi wawaidalik dan setelah itu akan ada adab yang lainnya. Sama persis dengan Orang yang mendapatkan harta eh, dari cara hulul atau dalam bahasa kita korupsi atau karena pemberian-pemberian pejabat karena jabatannya karena dia menteri karena dia ini maka dapat parsel parselnya mobil mewah parsel itu fitrinya dan macam-macam boleh jadi hadiah ini dan itu maka Nabi sampaikan Orang yang mendapatkan harta karena status, karena jabatan yang semacam ini, maka dia nanti akan memikul eh, memikul harta-harta yang dia dapatkan. Maka Nabi katakan nanti akan ada orang ya bangkit kumpul di masyarakat dalam keadaan dia gendong kambing, gendong sapi. Kenapa? Ya, ketika dia jadi pejabat, dia dapat ada orang yang kasih sapi, ada orang yang kasih kambing, maka boleh jadi nanti juga akan ada yang sambil gendong motor, gendong mobil. Karena ketika jadi pejabat, menerima motor, menerima mobil sebagai suap yang dikasih nama parsel Idul Fitri atau dikasih nama eh, kado pernikahan anaknya. Nah, non kadonya kunci, kuncinya kunci yang mahal, yang nilainya 500 juta, nilainya 1 miliar Nah, bukan berarti terus selesai dengan cuma uh, cuma demikian. Namun sumal adab min wara'i Sudah diadab saat di mahsyar dan masih akan ada adab tambahan setelah itu. Dan uh, eh, keterangan tambahan berkaitan dengan masalah memakan riba karena tadi telah disampaikan yang dimaksud adalah memakan riba di sini adalah bekerja e, dengan transaksi riba dan melakukan transaksi riba. Namun disebut kata-kata makan anam akwa makosidin insan filman. Disebut bekerja atau mengadakan transaksi riba itu disebut dengan makan riba karena maksud yang paling pokok orang itu cari duit dan mendapatkan duit adalah untuk memuaskan kebutuhan makannya. Dan kata-kata memakan riba ini untuk meng mengisyaratkan dalut ala jaz'i, mengisyaratkan rakus, meng mengisyaratkan semangat sebagaimana lahapnya orang untuk makan. lahapnya orang untuk makan, maka normalnya orang tentu ketika lapar makan dengan lahap maka orang yang ya, mendapatkan riba, menerima uang riba disebut makan riba untuk menunjukkan lahapnya dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian lahapnya sebagaimana lahapnya orang yang makan. Oleh karena itu maka uh, eh, yang namanya memakan riba itu tidak harus uang riba untuk dibeli makanan, boleh jadi untuk beli pakaian, boleh jadi untuk beli rumah, untuk tabungan, cuma sedang ditabung, dikumpul-kumpulkan, itu semua termasuk memakan riba. Demikian juga untuk Eh, termasuk juga ketika uang riba yang dia terima ini dia berikan untuk nafkah anak dan istrinya. kita itu akul riba. Ya, kita tuhan menir. Ya. Bank itu nasabah. Ya. Karena kita memberikan pinjaman e, duit kepada bank, silahkan dia menggunakan apa yang dia mau, namun tidak boleh tidak harus ada bunga untuk saya. Meskipun yang menentukan besarannya mereka. Maka nasabah riba, nasabah bank itu ada dua keadaan. Jika dia nasabah dalam artian kredit uang di bank, pinjam uang di bank, maka dia mukilah riba. Maka dia mukilah riba. Sedangkan kalau dia nasabah nabung di bank, maka penabung bank itu artinya rentenir. Maknanya adalah rentenir. Karena dia yang terima bunga. Bunga itu riba. Menerima bunga, dia, dia menerima riba. Maka jalan tobat e, dari orang e, untuk orang yang memegang harta yang haram. Sini dikatakan ingkanat min riba yarudaha alaman arba alaihi. Jika itu harta haram tadi adalah dari riba, maka jalan korban yang disamping menyesal adalah ribanya dipulangkan kepada orang yang nyentuh riba. Wajib yatlubu ilamnya pun hadiran. Maka kebanyakan menir, bang pelecir, pulangkan e, duit-duit riba itu kepada pemiliknya. Dan jika orang itu tidak ada maka perlu dicari. Fa'in aisyah min wujudihi jika seorang itu putus asa, sudah dicari-cari dan ketemu, jika dia putus asa cari-cari dan ketemu, atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan, karena memang sistemnya mau tidak mau demikian. Sistem dibangun bahkan mau tidak mau, ya, ya harus dapat itu. Maka tidak bisa di Kembalikan falyatasoddak eh, bidzalika anhu. Maka adalah disedekahkan. Kalau di dikatakan disedekahkan dengan niat anhu pemilik duit yang asli. Demikian juga orang yang mengambil harta haram dengan cara yang dolim, misalnya mencuri atau menipu, maka dia melakukan hal yang semacam itu terhadap orang yang dia dolimi dikembalikan. Ya, demikian juga uh, apa? Eh, dicari jika tidak ada. Namun <clears throat> kemudian jika seorang itu tidak mengetahui berapa uang yang haram dan uang yang halal yang ada di tangannya, fa inna yataharaqatu wa ma biyadihi mimma yajibu alaihi bukan adalah dia taksir. Kalau orang tua tidak tahu secara pasti ini yang jelas dia tahu ini ada harta haram dan ada yang tidak haram ada riba dan bukan ada yang halal maka ya, dia tidak tahu secara pasti maka pakai kira-kira pakai taksiran maka semuanya eh, hatta la yasuka anama yabqa qad khalusalahu sampai dia yakin bahasanya yang tersisa itu sudah bersih dan uang hal. Maka dia berikan, dia ya, misalnya karena tidak mungkin kan dia sedekah pak, tidak dengan niat sedekah, niat nyembuang duit, duit haram. dia keluarkan, masih belum yakin, tambahi lagi, belum yakin, tambahi lagi, sampai yakin yang tersisa ini sudah bersih. Caranya demikian. Bagaimana kalau fa'in ahatat madzalim bi matihi? Jika ternyata semua duitnya itu duit haram. Semua hartanya itu harta haram. Ya, karena sumbernya ya cuma sumber yang haram, satu-satunya sumber dan itu telah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah jadi rumah, sudah jadi macam-macam. Ya, itu hasil menipu atau hasil jadi pegawai bank semuanya haram semua Udah, udah jadi macam-macam dan dia sekarang mau insam mau kemudian ingin harta yang bersih, mau sumber yang bersih. Padahal udah 30 tahun pekerjaannya haram dan itu pekerjaan satu-satunya. Artinya tidak bercampur. Kalau bercampur kan tinggal dibuang. ini ini sumber satu-satunya. Tidak ada kecuali itu. Wa alimat dan dia yakin bahasanya apa yang menjadi kewajibannya itu adalah satu hal yang tidak bisa dia bayangkan eh, sama sekali karena demikian banyaknya. Yang wajib dia keluarkan itu karena demikian banyaknya dia yakin tak kuat dia. Maka cara tobatnya disebut dikatakan maka dia wajib singkirkan apa yang dia miliki seluruhnya boleh jadi kepada orang miskin atau boleh jadi untuk kepentingan sosial kaum muslimin hatta la yaqafi yadi ila aqallu ma yujzihu fi salatihi min minan libas maka eh, kewajiban orang yang betul-betul bertobat dari harta yang haram dan sumber yang haram maka semuanya harus disingkirkan tidak boleh ada yang tersisa kecuali sekedar pakaian penutup awatnya untuk sholat yang lainnya harus disingkirkan seluruhnya. yang yaumihi ditambah makanan pokok untuk kebutuhan kebutuhan makannya. Kenapa kok bisa dikecualikan itu? Karena itulah yang ya, yang wajib baginya, yang boleh diambil dari harta orang lain jika dia dalam kondisi terpaksa. maka uh, yang boleh yang uh, yang ya, di sini boleh sampaikan yang diperbolehkan maka seluruhnya itu harus disingkirkan dan mulai dari nol mulai dari nol yang boleh dia sisakan itu cuma pakaian sekedar untuk menutup awal untuk sholat sama kebutuhan makan itu pun kebutuhan makanan pokok ya atau kalau pakai ini menu ya sederhana mungkin nasi sayur saja itu saja yang yang halal untuknya kenapa karena anggap saja dia ini adalah orang yang eh, statusnya orang yang kelaparan orang yang dalam kondisi sangat terpaksa maka dia cuma boleh mengambil apa yang di orang lain itu cuma sekedar itu saja dia bisa untuk mengganjar perutnya dan menutupi awalnya. Ya, meskipun kalau eh, demikian disebutkan oleh Al-Qurtubi, uh, meskipun di sebagian masalah ini ada perselisihan, maka perlu uh, <clears throat> tentu ketika seorang itu mendapatkan uang dari harta yang haram, maka ada harta yang haram itu didapatkan dengan cara sukarela antara dua belah pihak, sukarela antara dua belah pihak, ya, atau dengan kezaliman mencuri, merampok, menipu atau dengan transaksi yang itu suka sama suka namun itu transaksi yang haram boleh jadi transaksi riba boleh jadi transaksi riba atau transaksi melacu transaksi pelacuan ini transaksi yang haram namun itu suka sama suka jadi transaksi kemudian e, nyewa penyanyi transaksi yang haram dan itu suka sama suka maka tentu e, harta yang haram yang didapatkan oleh seseorang itu ada dua model. Ada ya, dua model semacam ini. Nah kalau kalau itu dengan harta haram itu didapat dari cara-cara ya, cara-cara keboliman, orang yang sebenarnya tidak rela, namun dia dia dipaksa, diambil paksa, ya, maka e, maka tobatnya adalah dengan mengembalikan apa yang jadi hak orang lain. Namun kalau itu jenis yang kedua yaitu dengan transaksi sukarela penyanyi tobat bisa penyanyi tobat oktor tobat maka dia kemudian dibayar oleh orang untuk eh, untuk nyanyi untuk untuk bermain musik setelah itu dia tobat dan kemarin transaksinya juga sama suka sama dengan dengan pelacur bertobat transaksinya kemarin juga sama suka Demikian juga riba. e, eh, maka umumnya riba transaksi suka rela, suka sama suka. Membeli transaksi yang haram. Maka dalam masalah ini cara tepatnya, bisa kita katakan ada pendapat ulama ada sebagaimana yang dikatakan oleh Qurtubi wajib dipulangkan kepada pemiliknya. Eh, kalau tidak, kalau tidak bisa disedekahkan atas nama pemiliknya. Eh, namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini untuk kalau yang hal jenis semacam ini karena suka rela maka lebih tepat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di Ibtidak Sahih Mustaqim eh, dia tidak perlu kembalikan dia tidak perlu mengembalikannya karena telah terjadi suka sama rela suka sama suka dan sudah ada timbal balik meskipun timbal balik yang hal Ada timbal balik jasa misalnya kalau itu penyanyi dia jasa teriak-teriak nah, itu ada jasa Yang ini juga tidak bisa dikembalikan kata Ibu Taimiyah. Jasa teriak-teriak ini juga tidak bisa dikembalikan. Maka yang itu juga tidak perlu dikembalikan. Maka uang itu dapat tidak perlu dikembalikan, namun dia harus singkirkan. Eh, dia sedekahkan, bukan untuk sedekah, namun eh, bukan untuk sedekah, kemudian untuk membuat barang yang haram. untuk e, pendapat yang lebih tepat, lebih kuat untuk harta yang haram yang didapatkan karena suka sama suka dengan transaksi-transaksi yang haram. Dan kalau seluruhnya, seluruhnya harta harta yang haram karena ucap puluhan tahun jadi penyanyi atau jadi puluhan tahun jadi pegawai atau semacam itu, ya, maka tadi e, kalau yang sampai ke kutubi, kelas ya, sana ya semuanya harus singkirkan itu masih sama makanan pokok ya, itu pun artinya cuma nasi tok ya tidak pakai lauk kerupuk atau yang lainnya tidak boleh ya nah, dan percuma pakai yang menutup awak namun uh, namun sejumlah ulama yang lain bisa memberikan toleransi cukup sekedar untuk modal dia kerja tambahkan sekedar dia bisa buka bisnis kecil-kecilan. Maka dia cuma kebutuhan dahulu dia, makan dengan ala kadarnya, pakaian ala kadarnya, dan plus modal eh, kecil-kecilan. Modal untuk bisa bisnis berangkat dari nol, kecil-kecilan. Yang lain harus disingkirkan. Ya kalau mungkin modal kecil-kecilan kalau di tempat kita baru banyak Oh, bukan. Hah? Oh, saya peduli. 5 juta atau berapa itu sudah bisa ya? ya? Yang lain pun di sini. Ya, itu demikian kita pas kesempatan uh, eh, dan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. dia membayar riba membayar riba maka perbuatan dia membayar riba itu haram dan dosa besar namun dari uang utangan yang dia pakai eh, kemudian dia belikan motor maka motor ini halal untuknya dan beli rumah maka rumah ini halal untuknya halal untuknya kalau itu kemudian dia pakai untuk usaha usaha dia halal kalau memang usahanya usaha halal maka itu halal. Maka dia cuma kena banyak dosa, tidak kena imbas, iya, kena dosa, namun tidak kena imbas tentang eh, status kehalalan yang eh, berbagai hal yang dia peroleh dari uang pinjaman yang menggunakan sistem riba. lain antara orang yang menerima riba dan yang membayar riba. Kalau yang menerima riba yang tadi kita bahas di poin terakhir tadi adalah orang yang menerima riba. Contoh eh, nyatanya rentenir. Contoh nyatanya adalah eh, eh, orang yang pemilik bank atau atau orang yang pekerjaannya adalah dia mendapatkan uang dan status karena status pekerjaan dia haram. Contohnya pegawai bank, penipu, pencuri, koruptor. Maka ini ya berlaku padanya keterangan yang ya, tadi kita sampaikan terakhir. Cara tobatnya harus tidak cukup dengan menyesal, harus menyingkirkan harta haram yang dia miliki kalau untuk membayar riba, membayar riba orang yang menyerahkan bunga, orang yang membayar riba, maka duit yang duit pinjaman dia halal. Karena dia pinjam duit dia halal. Ketika dia pakai untuk beli motor, halal motornya. Cuma dia bayar ribanya, membayar riba itu itu ada dosa besar. Kesediaan dia untuk menerima transaksi riba dan kesiapan untuk membayar riba, ini dosa besar maka dia cuma dapat dia dapat dosanya namun tidak terlibas pada kehalalan benda-benda yang dia dapatkan dari uang tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memiliki rumahku teduh dengan keluarga dan bagaimana kita mempunyai modal usaha untuk untuk berwira swasta. Mohon solusinya Pak Ustaz. Ya, eh, berkaitan dengan masalah solusi, maka uh, solusi ini terdiri banyak poin uh, berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup seseorang. Maka contoh yang lain berkaitan dengan orang sakit, maka di antara prinsip yang berbahaya bagi orang sakit, saya harus sembuh apapun caranya. Ini bahaya. Ini bahaya. Saya harus sembuh apapun caranya. Pokoknya yang penting sembuh. Maka boleh jadi dia pun sering batal iman karenanya. Yang ternyata setelah itu pun juga tidak sembuh. Nah, sudah ada batal iman, Saji untuk ini dan itu membantu pun sambil bawa ayam cemani atau yang lain eh, yang katanya dukun mampu ternyata mati itu sangat-sangat berbahaya eh, maka eh, prinsip kemudian ini tadi mati dalam keadaan musrik bagi orang yang sakit ini di antara gara-garanya adalah karena dia punya kaidah dan prinsip hidup saya harus sembuh apapun caranya bukan prinsipnya ya, saya ingin sembuh dan saya uh, bertekad untuk uh, bisa sembuh dengan cara-cara yang dibolehkan oleh saya. Maka ini uh, kata dengan prinsip itu. maka demikian juga uh, dengan masalah solusi riba itu tidak akan uh, solusinya harus diawali dari iman diawali dari iman. Sebagaimana solusi orang sakit tadi harus berangkat dari iman sehingga tidak nabrak cara-cara untuk untuk sembuh. Maka demikian juga masalah ingin punya rumah. Nah, kemudian pokoknya ah, saya harus punya rumah. Apapun caranya, rampok, mau ini. Ya. Yang penting saya punya rumah sebelum ini sebelum umur 50 tahun bangsa saya harus punya rumah dengan kriteria gini gini gini gini gini. Maka karena eh, karena prinsipnya demikian, maka ya, prinsip semacam ini akan sangat rentan menyebabkan orang nabrak-nabrak ya, nabrak-nabrak aturan syariah. Pokoknya saya harus punya motor. Mau tidak mau saya harus punya motor, apapun caranya. Maka karena keedahnya adalah apa caranya, ya sudah, maka nanti akan nabrak berbagai macam hal. Namun jika soal itu prinsip pokoknya yang penting dalam hidup saya adalah harta yang berkah. Yang penting dalam hidup saya adalah harta yang halal. Maka prinsipnya adalah sebagaimana prinsip wanita istri di masa salaf ya, ketika suaminya berangkat kerja, maka dia berpesan kepada suaminya. Wahai suamiku, janganlah aku pulang kecuali dengan membawa harta yang halal. Wahai suamiku, janganlah aku pulang kecuali dengan membata, membawa harta yang halal. Karena sesungguhnya kami, eh, anak dan istri ini bisa bersabar dengan sakitnya lapar, dan tidak bisa bersabar dengan kuatnya api neraka. Beliau mengatakan, nasbil alam alamil jum. Kamu bisa sabar kalau sekedar lapar. Walau nasbih ala nar, kita kami tidak bakalan kuat untuk menghadapi siksa nah, Demikian pesan uh, istri masa eh, istri istri masa salah ketika suaminya berangkat kerja. Maka sebagian suami itu melakukan hal yang haram karena istri. Karena tuntutan istri. Boleh jadi dia sebenarnya aslinya orang yang kokoh, bukan dengan syariat, tanpa karena uh, eh, digembosi, bolak-balik, kapan mas, nggak jadi kontraktor, kapan mas, ada besok pindah-pindah terus, kapan lah, gitu. Nah, maka lama-lama tidak kuat, tidak kuat dengan bisikan istri, maka coba seandainya istrinya sebagaimana istri di masa sana tidak masalah kontak tok seumur hidup apa-apa masih nyium kan nggak cocok kan? kan? nggak bocor kan? kehujanan masalah anda punya kan tetap punya ya, karena orang itu kalau jalan secara saya punya malik dia kontraktor itu pemilik cuma pemilik itu ada dua macam pemilik benda dan manfaat benda sama pemilik manfaat benda tanpa memiliki bendanya dia tetap malik, tetap pemilik. Cuma kalau kotor-kotor cuma pemilik manfaat benda, manfaat benda ditiduri, kemudian e, ditempati, bisa menikmati, tidak e, eh, kehujanan ketika hujan. Dia pemilik atas manfaat, pemilik atas manfaat, meskipun tidak pemilik atas benda. Tapi manfaat benda dia pemiliknya. Eh, maka ini hal yang dasar harus berangkat dari iman. Solusi tidak akan, solusi syar'i tidak akan dijumpai kalau tidak berangkat dari dasar dan asas iman. Nanti kemudian e, dari asas iman ini maka nanti akan ada kesabaran. Nah setelah ada asas iman dan sabar nanti bertemu e, ketemu macam-macam solusi. Solusi pingin untuk sepeda motor, nabung lah. Ya. Nabung lama, ya sabar. Ya. Bahkan eh, kemudian punya sepeda motor itu sebenarnya ya, manakala negara kita itu bukan negara eh, maju itu kebutuhan motor mendesak. Kalau negara maju, motor malah bukan kebutuhan mendesak. Karena ciri khas negara maju itu malah eh, malah transportasi massal. Nah, jadi negara maju itu transportasi massal. Apa bis atau kemudian monorail eh, atau semacam macam itu malah ciri negara maju. Malah kok kalau kita semangatnya semangat motor, semangat ini semangat negara berkembang. Semangat negara berkembang, negara maju, semangatnya sudah dan kendaraan pribadi, bukan transportasi pribadi namun semangat jalan transportasi massal itu semangat negara berkembang demikian katanya ya. namun eh, alat pelihat bukan kita sekarang motor ya sudah maka karena dasarnya iman ada kemudian sabar maka motor itu tidak harus baru motor itu bisa motor second tidak harus second di bawahnya second apa namanya bisa kemudian di bawahnya second kalau enggak ya bisa ya di bawahnya lagi, kan? dan harus baru. Dan menerja yang haram itu karena apa? Tidak sabar, haus baru dan seterusnya. emang sebenarnya kita solusi. Tidak harus baru, tidak harus baru, tidak harus eh, kemudian uh, eh, haus yang mahal-mahal. Kalau kemudian uh, targetnya harus baru, harus mahal maka kalau oh, dengan semangat untuk menyisihkan uang, semangat untuk menabung, insya itu jadi jadi solusi. Kemudian e, solusi rumah, e, maka yang sama, maka yang namanya rumah tidak harus di tempat A, tidak harus di tempat A, tidak harus di Jogja kota, kalau di Jogja kota duit kapan ini harganya e, panas semen 16 juta Maka jangan terpaku harus di sini. Itu ya yang menyebabkan kita ke nabrak-nabrak ya yang dilarang oleh syariat. Ya kalau duitnya nggak cukup untuk di sini cukup yang di sana, cukup di Delino, gitu. Maka makanya ada harus di dalam lego, gitu. di Delino, gitu. Ada namun karena kaku, karena kita kaku harus Nah itu ya. Kemudian kata-kata harus yang kita buat itu sendiri itu yang memenjarakan kita dan menyesalkan kita. Itu yang memenjarakan kita dan menyesalkan kita. Namun ada banyak solusi jika mata kita kita lebarkan. Ada banyak tempat, tidak ya. harus di sini, tidak harus di dalam di luar lingkup banyak, di luar itu tidak harus di situ di sebelah sana juga ada. Karena kita dipenjara oleh pandangan kita itu sendiri, maka jadinya akhirnya kita merasa tidak ada solusi kecuali Allah dengan menabrak aturan saya. Uh, eh, তো